Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri Haram menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi Kami relakan jua serahkan dengan tekad di hati Jasad ini, jasad ini, darah ini, darah ini, sepenuh di hati kami adalah panah-panah terbujur Yang siap dilepaskan dari musuh Tujuh sasaran siapapun pemanahnya Kami adalah pedang-pedang terhunus Yang siap terayun menebas musuh Tiada peduli siapapun pemegangnya Asalkan ikhlas di hati Tuhan ya ridho ilahi Rabbi Rabbi, Rabbi. jalan ini dan penuh onak dan duri Haral menghadang dan kesolimannya akan kami hadapi Kami relakan jua serahkan dengan tekad di hati Jasad ini, jasad ini, darah ini, ini Sepenuh di hati kami adalah tombak-tombak berjajar Yang siap dilontarkan dan menghujam Menembus dada, lantakan keangkuhan Kami adalah butir-butir peluru Yang siap ditembakkan dan melaju Asalkan ikhlas di hati Jumpa wajah ilahi Rabbi Kami sadari jalan ini Kan penuh onak dan duri Aral menghadang dan kesoliman Yang akan kami hadapi kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati Ya saat ini, jasad ya saat ini, darah ya di darah ini Separuh ridho di hati Kami adalah mata pena yang tajam Yang siap menuliskan kebenaran Tanpa ragu, ungkapkan keadilan kami pisau belati yang selalu tajam Pakai kesabaran yang tak pernah padam Tuk arungi dakwah ini jalan panjang Asalkan ikhlas di hati menuju jannah ilahi Rabbi Kami sadari jalan ini Bagaikan penuh onak dan duri Aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi